وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد uh, kita menginjak ke ini ya ke bab mengenai syarat-syarat mengkafirkan seseorang menurut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan menurut Muhammad bin Abdul Wahab dan ulama-ulama dakwah yang lainnya uh, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan ya mengenai masalah pengkapiran terhadap seseorang itu tergantung kepada adanya syarat-syarat pada seseorang itu dan pada perbuatannya serta tidak adanya penghalang-penghalang. Jadi harus terpenuhi ya syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang. Nah, oleh karena itu kita akan melihat kaidah-kaidah yang dibuat oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan kekafiran terhadap seseorang secara takyin, secara menetapkan langsung kepada orang yang dianggapnya telah kafir itu. E, beliau mengatakan yang pertama bahwa nas-nas ya mengenai ancaman atau mengenai janji yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun nas-nas atau ketetapan-ketetapan para imam mengenai pengkapiran, pemasikan, pempasikan, pengkapiran atau mempasikan dan lain sebagainya. Ya, itu ya la yastaljin subutu mujibuha fi hakil muayyan. Ya. Jadi itu tidak uh, mesti ya tidak mesti apakah ada atau tidak adanya hak untuk mengkafirkan pada seseorang itu. Yang penting ya, illa ida wujidati surut wan tafaatil mawani. Jadi patokannya itu, jadi untuk mengkafirkan seseorang itu adanya syarat-syarat, artinya syarat-syarat untuk mengkafirkan seseorang itu sudah menjadi kafir dan tidak adanya mawani. Mawani itu artinya penghalang karena kalau adanya mawani, maka tidak akan ada hukum takfir. Tapi kalau tidak adanya mawani, maka akan ada hukum kafir. Artinya orang ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi umpamanya, tetapi adanya mawani, adanya penghalang karena dia umpamanya tinggal di suatu daerah yang tidak ter di dakwah umpamanya atau dia tinggal di negara kafir yang tidak ada dakwahnya atau dia umpamanya baru masuk Islam tidak tahu apa-apa nah itu mawani walaupun dia telah melakukan kekafiran syarat-syaratnya terpenuhi maka nggak bisa lang langsung e, kita mengkafirkannya sampai tidak adanya mawani nah kemudian juga beliau mengatakan dalam kaidah ini bahwa takbir secara umum ya itu berarti juga artinya al-waid atau ancaman secara umum juga ya Artinya kita harus menetapkan secara umum, secara mutlak. Jadi ketika ada pengkafiran secara umum juga harus menetapkannya secara umum. Ya, tidak boleh umpamanya begini. E, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Ini mutlak. Ini umum. Ya kita harus mengatakan seperti itu. Tidak boleh langsung ada orang, oh kamu kafir. Nggak bisa. Dengan kaidah umum itu tidak bisa. Nah, kaidah umum ini nanti akan bisa terjadi pada seseorang ya apabila pada orang itu sudah terdapat syarat-syarat yang bisa dikafirkan dan juga tidak adanya mawani. Nah, itu baru nanti akan jatuh kepada orang itu. Umpamanya Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini umum. Barang siapa, makanya kan barang siapa tidak menyebutkan orangnya tidak menyebutkan pelakunya tapi barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir nah kita mendapatkan orang yang umpamanya ada seorang hakim ya kan ada seorang hakim nah udah jelas syarat-syaratnya udah jelas umpamanya dia sudah akil balik dia berakal dia tidak ada paksaan ketika melaksanakan hukum itu atas kemauan sendiri seperti itu. Kan itu seperti itu. Ada hakim dipaksa nggak ketika jadi hakim itu? Hah? Nah itu itu syarat pada orangnya. Kemudian syarat pada pekerjaannya berhukum dengan selain hukum Allah merupakan syirik besar apa syirik kecil? Nah, ya kan merupakan syirik besar, merupakan kafir besar. Begitu juga pendapat para ulama bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu masuk ke dalam syirik bas, syirik besar. Ini syaratnya sudah ada pada hakim itu. Nah kita cek pada mawaninya, ada nggak penyumbat-penyumbat atau penghalang-penghalang sehingga hakim ketika menetapkan hukum selain Islam itu nggak dikapirkan. Oh ternyata tidak ada, tidak ada karena dia seorang Muslim tinggal di satu tempat sudah adanya Islam. Sudah ada Islam belum hakim di Cirebon ketika berhukum dengan hukum Allah? Ah, maka tidak ada mawani. Maka si hakim itu bisa dikapirkan. Itu jelas. Wajib dikapirkan. Kita nggak mengkapirkan, kita yang kapir. Islamnya nggak ditolak. Itu persoalannya, masalahnya. Jadi jangan enak kita tidak mengkapirkan. Kita pun kalau tidak mengkapirkan akan ditolak Islamnya. Ah, orang lain kapir kita jadi kapir. kan rugi. Nah di sini ini banyak orang yang tidak tahu banyak orang yang tidak tahu. Ini persoalannya kita tidak tidak serampangan mengkafirkan orang ada. Kaidah-kaidah ada parameternya, ada ukurannya. Seperti itu gitu loh. Jelas kalau sudah kafir wajib dikafirkan. Karena tauhid itu sebagian beriman kepada Allah dan sebagian harus kafir kepada togut kalau antum beriman kepada Allah tidak mengkafirkan Togut yang nggak dipakai Islamnya, tetap kafir. Nah seperti itu persoalannya. Makanya kita ingin menyelamatkan akidah-akidah antum ini dengan mempelajari ilmu dari orang-orang yang mengerti mengenai masalah itu. Jangan belajar kepada orang yang ngerti. Nanti sama-sama masuk neraka. Ah, rugi kan? Nah itu jadi ya. Jadi takbir umum, takbir umum itu harus dimutlakan, harus diumumkan juga. Artinya tidak bisa diterapkan pada pribadi-pribadi kecuali apabila telah terdapat syarat-syarat dan tidak adanya mawani. Tidak adanya mawani. Ya udah nggak pakai cuma pakai ini aja. Hah? Kedengeran nggak kalau pakai ini? Hah? Awalnya ah, kalau dengeran. Adapun al muayyan anahu kafir au mashudun lahu binar kecuali kalau orang ya dengan menentukan orang itu sudah kafir atau telah ditetapkan dengan neraka karena kita bisa menetapkan orang itu di neraka apabila orang itu sudah benar-benar kafir ya kan kan gitu kan orang kalau sudah nyata-nyata kafir kan kita bisa menetapkan dia masuk neraka Kan begitu. Itu. Jadi adapun kalau sudah menyangkut orang ya pribadi bahwa dia itu kafir atau telah ditetapkan dia masuk neraka ini tergantung pada dalil pada dalil yang menunjukkan bahwa orang itu telah kafir atau menetapkan hukum bahwa orang itu telah memenuhi syarat-syarat dan tidak adanya mawani seperti itu gitu loh. jadi maksudnya apabila ada kaidah umum itu tetap berlaku kaidah umum tidak bisa diberikan kepada seseorang nah lalu apabila ada orang ya ada orang agar orang ini nanti masuk dalam kaidah itu kita lihat pada orang itu sudahkah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawaninya jadi terkait dengan dalilnya gitu loh dengan syarat syarat itu sudah ada menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa orang ini telah kafir. Nah itu dilihat. Itu umpamanya sekarang begini contoh lagi. Contoh bahwa barang siapa yang meminta-minta kepada selain Allah dia kafir. Ya kan? Barang siapa yang meminta-minta kepada selain Allah dia kafir. Antum lihat nggak banyakkah orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah? Nah, tapi antum mengkafirkan dia nggak? Benar. Anak nggak kurang yakin kadang-kadang. Nah, kan banyak tuh di Cirebon, di mana lah sekitar sini lah Majalengka, Indramayu, Kuningan tuh kan banyak sirik meminta-minta kepada kuburan, kepada yang lain-lain. Ya, itu kan umum kan. Lalu kita mendapatkan orangnya ada yang sedang meminta-minta kepada penghuni kuburan umpamanya. Ya penghuni kuburan dia meminta-minta. Ya kan? Nah, orang ke, itu jelas kan nanti akan disebutkan di sini syaratnya. Tapi ini dimajukan karena menyinggung soal surut. Nah, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, yaitu orang itu sudah dewasa ya. Ya udah bulu, kemudian juga dia berakal, bukan orang gila. Kemudian juga dia mutaamidan, jadi ada unsur kesengajaan. Dia memang sengaja melakukan itu. Wa adamul ikro, tidak adanya paksaan. Itu seperti itu. Nah kira-kira orang ketika minta pada kuburan atau tempat-tempat pemujaan keramat lainnya seperti ini enggak orangnya ketika melakukan itu? Hah? Seperti ini enggak? ada yang mungkin dipaksa gitu suruh didorong-dorong gitu dengan nah itu kan berarti sudah terpenuhi nah untuk melihat ini antum nggak usah dihafal dalam artian kayak orang mau ujian coba sebutkan syarat-syarat orang kalau kafir harus begini-begini dihafal pertama balik nggak usah begitu antum udah hafal ini orang ketika itu orang waras kau udah nyap kayak gitu gak usah diperinci satu persatu ya kan itu ilmu belum matang yang gitu atau ilmu masih diuji kalau di masyarakat sudah jelas itu udah paham orang seperti itu nggak perlu di orang ketika meminta-minta pasti orang itu berakal pasti orang itu dewasa pasti orang itu karena keinginan sendiri dan tidak ada yang memaksakan begitu nah kemudian dilihat dilihat perbuatannya itu atau amalnya itu sudah mengeluarkan dari Islam enggak meminta-minta kepada kuburan itu termasuk sudah mengeluarkan dari Islam termasuk syirik akbar atau bukan orang meminta-minta kepada kuburan itu nah, itu berarti sudah memenuhi pada perbuatannya bahwa yang dilakukannya itu dosa yang sudah mengeluarkan dari Islam sudah membuat mereka kafir Begitu juga ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta kepada selain Allah itu adalah kafir. Kan begitu. Dan itu ayatnya, dalilnya sudah banyak sekali. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dilihat mawaninya ada atau tidak. Nah biasanya yang di, dipakai itu kan mawani karena bodoh gitu kan Nah, ketika mereka memang mungkin mereka bodoh benar. Tetapi nah, bodoh ini tidak bisa jadikan alasan kalau sudah tegak kuja. Nah, persoalan sudah tegak kuja ini banyak orang yang nggak ngerti juga. Tegak kuja itu masih dipahami, orang itu harus paham. Nah, ini nggak benar. Jadi untuk syirik besar, syirik besar atau perkara-perkara yang sudah maklum bidini bidururo, itu nggak bisa beralasan beralasan tidak tahu Ya seperti haramnya minta kepada selain Allah, seperti haramnya beribadah kepada selain Allah, seperti haramnya berzina. Itu sudah perkara-perkara yang sudah maklum dalam agama itu nggak bisa dipakai alasan bodoh. Nggak bisa. Contohnya, contohnya neneknya Rasulullah itu diadab. Contohnya neneknya Rasulullah itu diadab. Orang diadab tuh kenapa? Takbirannya. Hah? ya karena dia melakukan kemaksiatan artinya melanggar syariat Islam ya kan apakah ya, pelanggarannya sampai kepada kekafiran atau belum sampai juga dia akan diadab ya kan padahal dia belum tahu agama Nabi Ibrahim belum tahu dia tetapi agama Nabi Ibrahim sudah ada paham nggak Nah Islam yang sekarang ini sudah ada nggak? Banyak orang yang tidak paham Islam banyak nggak? Bukan banyak, hampir seluruhnya. Kan gitu kan? Ya kan? Nah seperti itu. Nah itu disebut tegak hujah. Padahal mestinya kalau tegak hujah artinya paham hujah, nenek nenek Nabi tidak boleh diada. orang belum tahu, belum paham, ya kan? Tapi kan agama Nabi Ibrahim sendiri sudah ada. Cuma dia tidak mau belajar atau tidak mau mencari lalu melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, maka dia diadab. Nah sekarang orang yang minta-minta atau yang di mana sudah ada Islam belum di kampung dia itu? Contohnya mana kalau sudah ada di kampung sudah di kampung sudah ada Islam apa dasarnya dalilnya apa? Hah? Hah? Hah? yaitu atau dia sendiri ngakunya Islam kan jelas sudah ada Islam kalau nggak ada Islam dari mana dia bisa masuk Islam oh, dia bodoh lalu minta-minta itu kafir dan dikatakan itu namanya kafir orang itu kafir nah itu karena sudah terpenuhi syaratnya seperti itu jangan antum wah anak nggak yakin begini ini kayak gulat dia ah, karena tidak tahu hatinya orang itu Nah, inilah kekafiran gulatul murji'ah karena ingin jadi Tuhan harus tahu hati orang. Nah, kita kan melihat perbuatan kan dohirnya bukan dalamnya. Itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam mengkapirkan jadi harus dipikirkan bahwa ketika mengkapirkan seseorang ya kepada seseorang itu tadi harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawaninya. Jadi kalau kita telah mendapatkan pada seseorang terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada mawani, maka kita wajib mengkafirkan mereka. Coba antum kasih contoh siapa di antara yang ada di antara yang ada jangan togut kalau sudah togut sudah pasti. Hah? Nah coba siapa? Ya, Contoh-contoh yang ada itu. Jadi kita ketika mengkapirkan seseorang tidak bisa menggunakan dalil umum. Dalil umum barang siapa yang meminta kepada selain Allah dia kafir itu nggak bisa. Dalil ini bisa dipakai apabila pada orang itu sendiri telah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya mawani gitu baru itu akan dimasuk akan masuk ke dalam itu karena udah ketahuan orangnya barang siapa yang meminta-minta kepada selain Allah maka dia kafir nah lalu kita mendapatkan orang sedang meminta-minta kepada selain Allah ternyata syarat-syaratnya telah dipenuhi baik pada orang itu maupun pada perbuatannya termasuk tidak ada mawaninya maka kita bisa takfir orang itu secara takyin karena sudah adanya dalil-dalil. Coba antum contoh kepada yang ada yang selama ini ada dengan teman-teman apa dicontohkan dengan syarat itu. Contohnya siapa? Toharo. Ah. Toharo. Hah? Toharo. Ah, Toharo umpamanya. Toharo. Toharo ini gila apa waras? Waras. Hah? waras dia iya. <laughs> waras karena bisa nulis juga macam-macam bahkan bisa membantu bahkan menutup-nutupi kekafiran togut ya pertama dia waras sudah balik kan iya. dari mana contoh-contoh itu balik udah punya anak nah itu karena kalau bayi bagaimana belum bisa nikah ya. dia betul sudah balik ya sudah balik ya kan dia sengaja nggak ketika melakukan seperti itu? Sengaja nggak? Sengaja ya? Sengaja. Jadi muta'amid. Jadi akhirnya sengaja. Jadi tidak ada unsur tekanan. Wa adamul ikro. Artinya ada kemauan sendiri. Tidak atas dorongan orang kan. Bahkan dia menantang. Untuk mengajari para teroris-teroris yang dianggap keliru menurut dia. Bahkan itu ada temannya yaitu Jainal Abidin mengarang buku tentang teroris. Isinya persis seperti yang disampaikan polisi. Contohnya teroris itu orang-orangnya miskin, gitu kan? Kan polisi biasanya gitu. Padahal teroris nggak ada yang miskin. Siapa yang miskin? Iya kan? Dia canggih-canggih ekonominya untuk ukuran orang Indonesia bukan miskin dia walaupun dia tidak kaya betul punya jet punya rudal tapi dia nggak miskin jadi bohong dia itu kan hanya polisi saja karena polisi itu menganggap ikhwan-ikhwan yang dituduh teroris itu berkaitan dengan materi. Bukan, itu berkaitan dengan tauhid. Ini yang diperangi tauhid. Bukan bukan ideologi, kalau ideologi Pancasila, komunis itu ideologi karena buatan manusia. Kalau ini tauhid memang diperintahkan oleh Allah. Oleh Allah diperintahkan, memang diperintahkan itu. Dan itu juga tidak dilarang untuk sendirian. Sendirian tidak dilarang karena mereka merasa itu merupakan tugas dari perintahnya. Harus melakukan perlawanan. Terserah hasil tidak hasil itu nggak penting. Yang penting telah bekerja. Itu jelas didukung oleh ayat. Ya kan? Jadi itu jelas tauhid ini bukan masalah miskin. Nggak ada hubungan miskin kayak masalah tauhid itu perintah. Oh banyak orang-orang kaya juga nggak melanggar melaksanakan malah pada sesat ya kan? Karena di Indonesia ini tuh tidak orang kaya nggak mungkin kalau nggak kafir duluan. <laughs> Coba mana kalau bener-bener kaya itu pasti kafir karena mengikuti aturan-aturan main dan sistem ekonomi kafir. Kalau nggak itu nggak bisa. Kita harus pinjam bank riba sekian miliar nggak bisa itu. Jadi orang kaya orang-orang Islam itu miskin persoalannya bukan mereka tidak bisa kaya karena terpak ter, ter, tersangkut soal sistem. Orang Islam kan tidak mau hanya sekedar kaya di dunia nanti di akhirat masuk neraka kan tidak mungkin. Mereka ingin di dunia hasanah wafil akhiratnya hasanah cuma sistemnya rusak. Kalau antum kaya pasti kafir. Jelas itu. Enggak akan ada. Mana punya ya? Seperti itu gitu loh. Jadi itu nggak bohong gitu. Itu begitu. Jadi mereka itu bener-bener jadi anto-anto itu, antek togut, antek togut. Makanya namanya anto diroba. Jadi orang Islam dalam berpakaian, dalam apapun itu harus berbeda dengan orang kafir. Nggak boleh sama. Iya, Nabi mencontohkan seperti itu. Karena nanti lama-lama akan ada pengaruh. Coba aja antum pakai pakaian kayak orang kafir. Nanti dengan orang kafir biasa-biasa saja. Nggak ada rasa ingin membunuh, nggak ada rasa ingin nyulik, nggak ada. Itu yang dohi-dohi seperti itu. Apalagi kalau sudah akidahnya sama-sama. Itu jelas nggak mungkin orang murjiah itu membela Islam. Kok musuh Islam aja dibela? Iya kan? Ngeri kita kalau melihat akidah mereka anak-anak kecil yang betul-betul dia masih murni. Sudah nanti dicocoki dengan ajaran-ajaran murtad nanti itu. Benar. Mungkin kalau antum nyokolakannya sampai TK nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai SMP-nya, mau diterjunkan nanti. Nanti menerima kunjungan dari tobut anak-anak pada melihat, oh ini bapak-bapak kita, oh ini pimpinan-pimpinan kita. Kan begitu ya kan? Kan begitu. Seperti itu. Seperti itu, kasihan kita nggak sadar. Mereka tuh sedang dijerumuskan ke dalam kekafiran itu. Wa ahalu darol bawar. Seperti itu. Ini bukan omong kosong, seperti itu. Jadi dakwah mereka itu omong kosong. Bagaimana mereka akan dakwakan Islam kalau musuh Islam saja dianggapnya adalah saudara. Itu kan jelas. Padahal Islam itu diajarkan kepada kita dalam rangka untuk memerangi mereka. Supaya mereka itu bisa tunduk di bawah syariat Islam. Karena orang kafir tidak mungkin dia dibiarkan hidup kecuali dia akan melakukan segala apapun yang bisa membuat orang Islam sengsara. Itu Al-Qur'an surat nomor 3 ayat 118. Coba baca baca coba terjemahannya atau ayatnya baca. Kalau baca itu ayat kalau nggak merasa itu bagaimana orang kafir orang kafir baik yang sombong tidak pasti membuat kita sengsara karena supaya kita mau diatur oleh dia itu pasti sengsara coba baca wahai orang-orang yang beriman janganlah ah. kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar karenamu ah. sebagai teman kepercayaanmu karena mereka tidak henti-hentinya memisahkan kamu mereka mengharapkan kehancuranmu sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka akbar ah, itu sifat orang kafir Nah kalau orang semacam ini tetap dimuslimkan apa artinya dakwah kita? Itu omong kosong. Ini sifat. Jadi orang kafir itu berusaha membuat kita ini sengsara. Dan mereka senang kalau kita sengsara karena tidak bisa melakukan apa-apa kecuali akan tunduk dan patuh kepada orang kafir. Karena ketika miskin berusaha pinjam uang dikasih. Orang biasanya kalau pinjam uang akan taatnya kepada peminjamnya? Taat, tunduk, coba aja antum. Nah itulah itu yang dikatakan mulut mereka itu udah luar biasa dasarnya apalagi yang tersimpan dalam hatinya. Itu Al-Quran masa Allah bohong sih. Nah kalau ini sudah dilanggar, mau nganggap apa lagi Islam? Mereka tidak akan ada. Bahkan kemarin dari statementnya itu, kita wajib mentaati pemerintahan muslim. Maka kita harus membantu dan melindungi orang-orang kafir karena dia dilindungi oleh pemerintahan Islam. Coba. Orang kafir yang sebegitu ganasnya dilindungi. <laughs> Coba antum kalau ada duri dilindungi coba dirangkul begini kira tidak apa itu? Banyak. Kan pasti nusuk ke tubuh. Itu kan jelas orang gila kalau nggak ngerti wong duri dirangkul kok masih orang waras. Ya kan? Nah, itu contohnya. Udah nyata togut tuh kafir. Itu sudah jelas itu. Ayatnya sudah terbantahkan. Udah banyak itu. Oman lam yakum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Lalu kata Abdul bin Abbas dan kata Tawus, itu sebetulnya bukan tafsiran ayat itu sendiri, itu tafsiran ucapan Khawarij ketika mengkafirkan orang bertahkim. Lalu dibantah, bukanlah dosa sebagaimana yang Anda duga, bukan tafsiran ayat itu. Itu sebetulnya, itu untuk membantah Khawarij, tetapi orang-orang Murji'ah terbahak-bahak merasa bahwa itu tafsiran dari Ibnu Abbas terhadap ayat itu diasangkannya kuprun duna kuprin itu omong kosong itu dia pengkhianat Abdullah bin Abbas karena kalau itu benar mengapa Abdullah bin Abbas ketika mengatakan kola Rasulullah lalu kepada orang yang mengatakan kola Abu Bakar wa kola Umar perkataannya masih perkataan Abu Bakar dan Umar masih orang-orang soleh dia marah besar Yusiku ayuzala alaikum ijaratu alaikum. Hampir saja kamu akan dijatuhi hujan batu. Ketika saya mengatakan kola Rasulullah, kalian mengatakan kola Abu Bakar, kola Umar. Dan ini perkataan Allah lebih dahsyat lagi. Masa Abdul bin Abbas melakukan hal yang sama pada dia marah betul ketika ada orang menentang perkataan Rasulullah. Jelas. Katakan pala wa rabbika la yu'minuna hatta fi ma syajara bainakum. Itu ayat sudah menunjukkan kepada kekafiran. Ini ayat kan asbabul nuzulnya ketika ada rebutan air antara Zubair bin Awam dengan salah seorang Ansor. Nah Rasulullah perintahkan ke Zubair agar mengisi tanah air ke sawahnya. Padahal belum full itu, belum semuanya, tapi sudah dialirkan ke orang Ansor itu. Orang Ansor mendebat Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan ke Zubair bin Awam untuk Menyerang sawahnya secara full, secara penuh baru ke dia. Dan itu orang dikafirkan dalam riwayat. Persoalannya dia lalu tidak dikafirkan dan dibunuh karena dia bertobat. Dia bertobat. Bertobat. Jadi tetap barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Fala warobika la yu'minuna hatta yu'aqima bima sajaru bainahum. Yang tidak berhukum dengan hukum Rasulullah ditolak imannya alias kafir. Itu jelas ayat dan banyak ayat-ayat yang lain. Nyata tidak berhukum dengan hukum Allah kafir tidak dikafirkan. Nah, itu jelas pekerjaannya pekerjaan dosa besar itu yang kafirkan. Dan nggak ada mawani karena Pak Arab tinggal di Cirebon dan sudah asal Islam. Jelas itu kekafirannya jangan lihat pak toharohnya sholat jangan lihat pak toharohnya ngajar kitab Bukhari dan Muslim Yahudi juga banyak yang ngajar kitab Bukhari dan Muslim wong sekadar hadis. Orang Yahudi banyak yang hafal hadis, bahkan Al-Quran juga banyak yang hafal. Apa lalu jadi gara-gara hafal jadi muslim? Kan enggak. <coughs> Orang Yahudi apapun pun hadis hadis kok dianggap kafir masa toharot tidak hafal apa dianggap muslim. Padahal akidahnya sama dengan Yahudi. Seperti itu. Udah jelas. Antum jangan terpengaruhi. Karena dia ngaku Islam ya berarti sholat. Ya berarti puasa. Tapi ini jangan mengganggu pikiran kita untuk tidak mengkafirkan seseorang. Apabila telah nyata-nyata dia membela, menutup-nutupi kekafiran togu. Seperti itu. Ini taklim seperti itu. Dan talim seperti ini nggak pernah diajarkan. Sehingga akhirnya kita hancur, lebur, tidak bisa membeda-bedakan. Makanya mereka akan membenci ketika ada mujahid-mujahid yang melakukan perlawanan itu. Dia berada bersama Togut dan berada di belakang Togut untuk menyampaikan dalil-dalil membela Togut. Seperti itu. Mereka dianggap itu sesat semuanya. Bahkan mereka berani menyampaikan itu jelas bersama Togut. Kalau Togut kafir, kalau tidak dikapirkan buat apa kita membahas pengajian, membahas ayat-ayat Al-Quran kalau realitanya tidak dijalankan. Nggak ada artinya. Jadi kita ketika mempelajari itu harus direalisasikan. Ada orang-orang itu. Dan memang di zaman sekarang ya seperti itu. Musuh-musuhnya lebih dasar ketimbang orang kafir sendiri. Dalam dahulu kan juga orang murtad ketika dia percaya kepada orang yang menolak zakat bukan murtad. Ya enggak? Dia sholat enggak? Dia puasa enggak? Puasa. Tapi kok murtad? Dia itu jakat satu. Nah sekarang Togut tidak ada melaksanakan perintah Islam satu pun nggak ada. Antum melaksanakan syarat Islam itu berdasarkan antum hubungan dengan Allah saja. Iya kan? Kalau antum nggak sholat ditangkap polisi enggak? Enggak, karena memang dia tidak apa-apa orang nggak sholat juga. Lalu dibela dia muslim. Padahal kata Solisat Ibnu Taimiyah, negara kalau kafir pasti akan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ada nggak negara ini mengharamkan arak? Ada nggak? Nah, <laughs> Nggak ada pabrik-pabriknya dibangun. Ya kan? Ada nggak negara menghalalkan riba? Riba haram, halal. Tapi negara menghalalkan nggak? Itu pasti kata Ibnu Taimiyah. Itu pasti negara kalau tidak berhukum dengan hukum Allah pasti menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Itu kan kafir kok dibela mukmin bela muslim. Mau kasih hukum apa terhadap mereka? Coba yang masih ragu kalau pengaruh itu murtad apa dalilnya? <laughs> Hah? Ini orang kadang-kadang nggak -kadang merasa, nggak ngaku ketika ditanya dalilnya nggak tahu. Ini kan orang geblak namanya ngaku tanah miliknya tapi ketika mana bukti-buktinya nggak tahu tapi ini milik saya jadi tempeleng sama pamong praja <laughs> Iya kan? Makanya orang-orang di pertikun kalau antum ragu dalam hati antum tunjukin dalilnya. Karena keraguan itu juga bagian daripada penentang tauhid. Makanya ada kufrun syak. Tapi ragu. Kayak orang-orang kafir datang ke hari kiamat, itu kan ragu atau tidak. Seperti itu. Seperti itu dan mereka dengan dengan segala ya upayanya ya, termasuk tidak mengkapirkan para praktisi-praktisi partai, para penoblos-penoblos yang begitu paham tentang demokrasi itu nggak dikapirkan. Bahkan salah satu pimpinannya itu menginstruksikan warga apa itu Hah? warga Al-Irsyad untuk tidak golput dalam pemilihan maupun pemilihan-pemilihan yang lain. Seperti ini, Seperti ini. Jadi ketika ada ikhwan umpamanya masuk ke situ, nggak usah ditanya obat itu syarat-syaratnya apa. Bawahnya udah, udah berarti udah kafir masuk kelompok kafir masa aku ditanya-tanya lagi. Karena orang ketika masuk kepada satu wadah kan pasti senang ikut kan. Ayah orang namanya ada organisasi partai lalu ada orang masuk masa harus ditanya lagi mana syarat-syaratnya udah terpenuhi belum kan jelas karena orang ketika masuk wadah dia akan aktif mengikuti aturan-aturan yang berlaku iya kan seperti itu jadi kita nggak usah nanya sebagaimana dahulu orang ketika menjadikan mulai suratul kadab sebagai nabi itu nggak pernah ditanya syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum mawadinya ada atau tidak sahabat jangan menanya begitu langsung dimurtadkan nah orang-orang murtad itu kan juga sama ya sholat karena dia masih mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi ya sholat dia puasa kan dia murtad kan Nah itu, jadi murtad itu ada dua. Ada murtad memang dia keluar dari Islam, tidak aktif dengan syariat Islam. Ada murtad tapi dia tetap menetapkan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan sebagian syariat Islam. Tetapi dia murtad karena melakukan satu perbuatan yang dianggap telah keluar dari Islam. Umpamanya masih mengakui adanya Nabi selain Rasulullah. Itu murtad walaupun dia tetap aktif melaksanakan syariat Islam. Nah yang seperti ini jangan nipu kita. Jangan gara-gara sholat kita jadi lembek, bersikap tegas kepada mereka. Ini jangan. Kalau seperti ini nanti tidak akan kelar-kelar masalah. Kita akan berbenturan di dalam tubuh kita sendiri. Jadi jadikan musuh itu menjadi satu. Mau yang sholat, mau yang tidak, semuanya musuh. Gitu-gitu. Nah ini. Ini kan perlu dipupuk, perlu dilatih. Kalau nggak begini nanti buyar terus ya kan campur terus masih muslim masih mukmin gitu kan nah seperti itu nah kemudian yang keempat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga e, menerangkan ya ya yaitu menafsirkan tentang Imam Ahmad bin Hambal ya mengkapirkan orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk Cuma ini kan kaitannya dengan perkara hobi, Perkara hobi, Perkara hobi artinya perkara-perkara yang memang untuk orang awam tidak mungkin bisa tahu kecuali diajarkan. Nah, antum saja kalau ditanya apa yang dimaksud Al-Qur'an itu makhluk, belum tentu bisa menjawab. Nah, sehingga ketika ada orang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, walaupun sangat tidak mungkin ada orang yang tidak paham tentang Al-Qur'an itu makhluk, kemudian dia mengatakan itu sangat kecil sekali kemungkinannya ada orang yang mengatakan tetapi seandainya ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk itu nggak bisa dikafirkan orang itu karena ini perkara hop, hopi bukan perkara dohir lain dengan dohir tadi seperti meminta kepada selain Allah seperti berhukum dengan selain hukum Allah seperti masuk terlibat dalam kepartan itu sirik-sirik dohir kalau ini bukan hopi nggak bisa langsung dikafirkan kecuali yang ngomongnya sudah termasuk pakar-pakar ya waktu zaman Imam Ahmad itu Mu'tazilah itu karena ini madhab Mu'tazilah Al-Quran itu makhluk lalu termasuk presidennya pada saat itu pun juga mengikuti pendapat Mu'tazilah yaitu makmum dikafirkan oleh Imam Ahmad padahal makmum juga sholat bahkan makmum itu masih mending karena masih menetapkan syariat Islam Iya kan? Masih mending atau bagaimana? Mending. Bukan masih mending, masih hebat. Karena dia masih melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam yang dijalankan cuma dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Barang siapa yang tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia tebas lehernya. Maka makmun dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ya kan? Lebih parah sekarang makmum masih melaksanakan syariat Islam cuma hanya dia berkeyakinan Al-Quran itu makhluk dikafirkan itu orang-orang yang tidak baca kurang bacanya aja Imam Ahmad tidak mengkafirkan apa namanya makmun itu seperti Hasmi atau seperti Asuna itu orang kurang referensi bacaan dikafirkan bacanya itu di buku itu juga al hak wal yakin fi adawati tubut wal murtadin min kalami a'imat di dakwah anajia itu dijelaskan ya, kata Imam Ahmad inilah orang yang menciptakan atau mendirikan madhab Quran itu makhluk dan dia kafir dan orang kafir itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah itu mengatakan demikian nah ini itu bisa ya ya ini kaidah ini tapi apa namanya harus ada dalil ada dalil ketika ada orang mengatakan seperti itu dicek orangnya itu kalau dia ternyata orang alim sudah belajar ini tapi kalau orang awam karena ini perkaranya hobi bukan dohir perbedaannya di situ nah oleh karena di sini di sini ada syarat-syarat takbir ya yang tadi anak sering disinggung-singgung jadi suruh tuh takbir syarat pengkapiran jadi ketika kita ingin mengkapirkan seseorang itu nggak bisa langsung dia ya, kapir nggak bisa harus ada syarat-syarat tadi yang seperti anak contohkan. Ya ikhwan, seperti itu. Nah, di sini pengkapiran ini ada dua. Ada pengkapiran secara mutlak, artinya mutlak, tidak mengikat pada seseorang. Contohnya barang siapa yang meminta kepada selain Allah dia kafir. Ini mutlak. Ya, mutlak ini begini. At-takfir al-mutlak dua tanjilul hukmi bil kufri alal fi'li wal kaul. Jadi kafir mutlak ini, kafir mutlak yang sifatnya masih mutlak, belum menentukan objeknya, belum menentukan seseorang, yaitu menetapkan hukum kafir atas perbuatan atau ucapan. Bisa dipahami nggak? Ya, antum dibuka otaknya jangan pelongo-pelongo wujuduhu keadamihi. <laughs> jasanya ada di sini, otaknya ada di Gunung Cerme. Bolang. Jadi kafir mutlak ini, kafir mutlak ini adalah menetapkan hukum menetapkan hukum kafir atas perbuatan atau ucapan. Seperti itu. Ya kafir, kafir, kafir mutak Jadi menetapkan hukum ya. Menetapkan hukum kafir pada ucapan atau pekerjaannya. Umpamanya mengatakan Kola kada wa kada. Dia mengatakan, barang siapa yang mengatakan begini-begini, dia kafir. Barang siapa yang berbuat begini-begini, dia kafir. Jadi menetapkan kafirnya itu pada pekerjaannya. Baik perbuatan atau ucapan itu mutlak. Kan begitu tuh tadi ya. Barang siapa yang berbuat demikian-demikian maka dia kafir. Jadi pada pekerjaannya. Ya, tanpa menetapkan hukum pada seseorang. Karena ditetapkan hukumnya itu pada perbuatannya. Kan kita belum tahu siapa yang melakukannya, ya kan? Itu namanya kafir mutlak. Jadi menetapkan hukum pada pekerjaannya, menetapkan hukum kafir pada pekerjaannya. Apa itu berupa perbuatan atau ucapan, tidak pada orangnya. Bukan pada orangnya, Nah itu yang pertama. Tetapi pada ucapan yang mengkafirkan atau perbuatan yang mengkafirkan itu namanya kafir mutlak. Nah kalau kafir muayyan yaitu ya menghukumi kafir kepada seseorang. Nah beda. Tadi kan hanya pekerjaannya. Kalau sekarang ini menentukan hukum pada seseorang secara tertentu, ya orang tertentu ya atas perbuatan kafir atau ucapan kafir yang dilakukannya itu namanya kafir muayyan. beda dengan kafir mutlak kalau kafir mutlak pada pekerjaannya atau ucapannya kalau kafir muayyan pada orangnya yang telah melakukan pekerjaan dan ucapannya mengkafirkan jadi sudah kelihatan orangnya ya jadi menetapkan hukum kafir kepada seseorang yang sudah pasti, yang sudah tentu, yang melakukan perbuatan kafir atau ucapan kafir setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang. Itu namanya takfir muayyan, jadi seperti itu. Bisa bisa membedakan nggak antara mutlak dengan dengan dengan muayyan? Jadi atau begini, kalau kafir mutlak ini pada perbuatannya, pada sebabnya. Yaitu menetapkan hukum kafir pada sebabnya. Tetapi kalau kafir muayyan menetapkan hukum pada orang yang melakukan sebab itu. Nah itu namanya sebedakan itu. Jadi kafir muayyan itu adalah ini kadang-kadang anak nggak ngerti juga orang sedang merangkan begini kok sepat-sepatnya bisa izin. Nanti nggak paham itu. Nggak usah ditahan dulu. Kencingnya nanti setelah selesai baru kencing. Karena khawatir nanti nggak ini gitu loh. Karena antum ketika membaca begitu pun belum tentu ketika tidak dibantu dengan pemahaman seperti itu. Nah ini Makan jangan banyak minum kalau sedang taklim untuk antum. Nanti pada kencing turun naik, turun naik itu berapa menit. Pak Ayah nih, Iwan, Iwan. Ya. Jadi kafir muayyan itu adalah menetapkan hukum kafir pada seseorang yang melakukan perbuatan yang mengkafirkan atau ucapan yang mengkafirkan setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Kalau kafir mutlak itu adalah menetapkan hukum pada pekerjaannya atau baik berupa perbuatan maupun ucapan. Itu mutlak karena memang hanya perbuatan yang dikafirkan bukan orangnya. Nah kalau kafir wa'ayan itu orangnya setelah mengetahui orang itu melakukan perbuatan yang mengkafirkan atau ucapan yang mengkafirkan. Nah kemudian syarat-syarat mengkafirkan dan hukum menetapkan hukum kafir pada orang yang melakukannya itu itu ada beberapa bagian. Jadi kita menetapkan syarat-syarat takfir dan menetapkan hukum kafir itu ada beberapa bagian. Pertama, surutu fil fa'il yang anak tadi singgung yaitu syarat-syarat pada pelakunya. Ya, jadi untuk mengkafirkan orang itu dilihat syarat-syaratnya, yaitu syarat pada pelakunya pelakunya itu ayakuna akilan baligon. Jadi si pelaku melakukan yang melakukan kekafiran baik berupa ucapan dan perbuatan itu harus akil balik. Artinya dia berakal bukan orang gila dan balik bukan anak kecil. Seperti itu. Itu yang pertama. Yaitu kemudian berikutnya muta'amidan lil lil kufri. Muta'amidan Artinya dia dengan sengaja melakukan kekafiran. Dengan sengaja melakukan kekafir, kekafiran. Dia sudah berakal, dia balik dan sengaja melakukan kekafiran. Artinya ada unsur maksudnya kemauan dari dirinya. Sengaja kan ada kemauan, ada kemauan dari dirinya. Yang berikutnya muhtaron lahu dan juga ada kemauan dari dirinya dan tidak ada unsur paksaan. Jadi dia mau melakukan perbuatan kekafiran. Nah itu syarat pada pelakunya. Jadi harus muhtar muhtar itu artinya atas inisiatif sendiri. Atas inisiatif sendiri. hanya dia mau melakukan perbuatan kekafiran. Bukan karena dipaksa, ditodong, mau dibunuh kalau nggak ente jadi hakim. Begitu. Yang kedua karena ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan dan yang ketiga ada akal dan balik. Ini pada pelakunya. Coba antum ada nggak yang melakukan kekafiran yang orangnya gila? Ada nggak? Kemudian yang kedua suruh fil fi'li awil koil mukafir. Yang kedua adalah syarat-syarat dalam ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan yaitu ayyakuna fi'luhu au qauluhu sabata atau subita bil adillah asyariyah anahu kufrun akbar au syirkun akbar syarat pada pekerjaannya itu harus bahwa pekerjaan atau ucapan yang mengkafirkan itu telah ditetapkan oleh dalil syar'i bahwa perbuatannya itu adalah kafir besar atau syirik syirik besar. Kalau orang berhukum dengan selain hukum Allah, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dari syar'inya bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu syirik besar atau kafir besar apa dalilnya? <coughs> Hah? Waman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun dan banyak dalil-dalil yang lainnya itu menunjukkan bahwa perbuatannya itu telah masuk dalam sirkul akbar atau kafir ak akbar. Nah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah oleh para ulama dianggap dosa ini dosa mengeluarkan dari Islam atau bukan? Ulama jelas mengatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu telah mengeluarkan dari Islam kecuali ulama-ulama togut. Iya, karena ulama togut togut dari kafirin. Nah itu, ini jelas. Jadi sudah jelas dalilnya menunjukkan kepada kekafiran sudah jelas, sudah nyata. Tidak ada yang diragukan lagi. Nah, inilah yang menjadi bagian yang untuk menetapkan syarat-syarat seseorang bisa dikafirkan. Kemudian untuk yang berikutnya masih ada, ya berikutnya masih ada, yaitu mawani. Nah, mawani, karena syarat-syaratnya harus terpenuhi. Yang kedua juga harus tidak ada mawani. Syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi adanya mawani itu tidak mungkin akan ditetapkan kekapiran itu. Tidak bisa itu. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi dan harus tidak ada mawaninya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi adanya mawani tidak bisa dikapirkan. Nah, apa itu al-mawani atau yang disebut juga al-mani atau al-awarid atau juga arid yang kalau diterjemahkan kurang lebih mungkin artinya seperti penghalang. Itu dikatakan huwa mayal jamin wujudihi adamul hukmi huwa mayalzam min wujudihi adamul hukmi itu namanya mani yaitu kepastian adanya mawani menghilangkan hukum atau tidak adanya hukum kepastian adanya mawani atau penghalang menghilangkan adanya hukum artinya kalau ada mawani hukumnya hilang artinya ketika ada mawani tidak mungkin kita mengatakan orang ini hukumnya kafir kan tidak mungkin jadi adanya mawani tidak adanya hukum. Jadi kalau ada mawani kita nggak bisa menentukan dia kafir hukumnya karena adanya mawani. Dan tidak adanya mawani, adanya hukum atau tidak ada hukum. Tetapi kalau tidak ada mawani, berarti ada hukum yaitu hukum untuk mengkafir mengkafirkan atau mungkin tidak ada karena tidak semua uh, uh, uh, orang punya mawani atau tidak ada mawani mesti ada hukum, tidak juga. Kalau memang tidak mengena kepada siapapun ya juga berarti tidak ada hukum. Tapi yang jelas apabila tidak ada mawani pasti ada hukum. Artinya ini kalau dikaitkan dengan orang, pada orang itu ternyata tidak adanya mawani, maka berarti adanya hukum. Hukum, hanya hukum menetapkan dia itu kafir ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya baik pada seseorang maupun pada pekerjaannya. Nah, bisa dipahami nggak Ikhwan? Hah? Bisa dipahami atau sulit? Bisa. sulit. Nah, kemudian di sini juga mawani utakfir dibagi menjadi tiga bagian. Jadi mawani juga ada apa takfir juga ada mawani-mawaninya itu dibagi menjadi tiga bagian atau yang disebut juga dengan awaridul ahliyah ya artinya penghalang-penghalang kecakapan. Ya, jadi dibagi menjadi tiga. Mawani utakir jadi penghalang-penghalang pengkafiran itu dibagi menjadi beberapa eh, tiga bagian. Yang pertama mawani ulfail. Mawani ulfail jadi penghalang-penghalang pada pelakunya. Tadi pada syarat juga ada pada pelakunya. Sekarang mawani juga ada pada pelakunya. Ada pada pelakunya. Ya. Tadi bicara tentang mawani. Mawani itu kalau ada akan tidak ada hukum, kalau tidak ada akan ada hukum. Kalau seseorang ada mawani, lalu dia melakukan kekafiran, tidak bisa dihukumi kafir karena ada mawani. Ketika tidak ada mawani, dia melakukan kekafiran bisa dikafir. Bisa diapa ya? Bisa ngerti ya? Di kuliah, kalau kuliah begini modelnya, kalau antum pakai makalah begini, antum masih SMP atau SMA. Ya kan? Nah ini. <laughs> antum seperti itu. Kalau ingin hebat harus ditingkatkan kualitas belajarnya, caranya. Hah? Jangan kayak babgo kata ini materi penting, materi penting tapi tetap aja pada kencing ini tertinggalan tuh. Jadi jangan jadi orang Islam babgo, babgo itu beo. Ihdina sirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang benar. Eh besoknya ada pilkada noblos. Itu orang goblok nggak ngerti Al-Quran itu muslim babgo banyak tuh kan itu orang-orang yang dulu tamatan alia ketika sekolah pakai jilbab begitu keluar alia ingin cari kerja ngelamar kerja ke Cina hanya kata Cina lepasin jilbabnya, ente pakai solak solek biar orang pada menari ketika belajar ke toko anak kamu ente cantik, ya kan? Kan begitu kan? Nah ketika sholat pakai mukena, Ihdina sirotol mustaqim Karena tadi soleknya udah kena air wudhu pada luntur lagi Bersolek-solek lagi pakai androk segini Lalu majang di tokonya itu kan orang gak ngerti Islam Ihdina sirotol mustaqim Kelakuannya malah seperti itu Nah Islam yang ada semuanya hampir seperti itu <laughs> Yang ada itu Makanya jumlahnya aja 195 juta Tapi isinya itu kayak tai kebo semua Enggak ada apa-apanya itu diinjak-injak aja apalagi dibantu oleh para murjiah murjiah nah itu jadi dibagi menjadi tiga bagian yang pertama mawani ulfail jadi penghalang-penghalang pada pelakunya pada orangnya wahya ma lahu bima yaj'aluhu ghairu mu'ahidin bi af'alin aw aqwalin syar'an mawani fa'il yaitu sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut tetapi tidak dihukumi atau tidak diambil hukuman pada orang tersebut secara syariat baik berupa ucapan maupun perbuat perbuatan Artinya apabila ada orang yang terdapat di dalamnya adanya mawani, penghalang-penghalang, umpamanya orang ini melakukan kekafiran. Melakukan kekafiran. Ya kan? Maka apa yang dilakukan dari kekafirannya itu tidak akan dikenai hukum baik berupa ucapan maupun perbuatan secara syar'i tidak dikenai hukuman karena adanya mawani seperti contoh yang dilakukan oleh Abu Lais Al-Waqidi. Dia minta kepada Rasulullah agar dikasih apa diizinkan untuk menggantungkan senjata-senjatanya pada sebuah pohon supaya mendapat barokah senjatanya itu pada pohon tersebut sehingga ketika perang nanti menang sebagaimana dahulu dilakukan ketika zaman syirik sebetulnya perbuatan wakidi itu sudah kafir cuma karena dia baru masuk Islam masih bego masih banyak terpengaruh oleh pemikiran yang lalu. Nabi tidak mengkapirkan walaupun perbuatannya telah kap, kapir. Secara syariat tidak dikapirkan perbuatan atau ucapan si Abu Lais Al-Waqidi itu. Karena ada mawani yaitu baru masuk Islam. Yaitu Abdul hadis bil Islam baru masuk Islam. Nah itu. Itu nggak kapir secara syar'i nggak kapir karena adanya mawan mawani ya atau yang disebut juga dengan awa awaridul ahliya. Jadi penghalang-penghalang ahliya itu artinya kemampuan kecakapan. Jadi seorang ini sudah balik berarti sudah cakap untuk melaksanakan syariat. Cuma karena adanya awari, adanya mawani sehingga apa yang dilakukannya itu menjadi tertolak karena adanya penghalang itu. Seperti umpamanya al-jahlu karena bodoh Nah ini bodoh jangan ditafsiri kayak murjuah secara umum. Asal bodoh mau tinggal di kota, mau ditinggal di bulan tetap berlaku ini enggak. Bodoh yang bisa dijadikan udur itu apabila dia belum sampai datanya Islam atau belum tegak hujah, dia bodoh, maka itu bisa dijadikan alasan. Itu. Jadi belum belum tegak hud, tegak hujan. Jadi nggak bisa diumumkan orang Cirebon mana aja asal bodoh melakukan apa-apa tidak kafir, tidak. Al jahlu ini. Al jahlu. Jadi artinya bodohnya itu karena memang dia terisolir, tidak mengenal Islam, tidak tahu Islam. Yang jauh sana itu atau baru masuk Islam. Nah itu. Ini mawani. Mawani ini yang kedua al-khoto. Kesalahan. Kesalahan. Kemudian at-takwil. Ya, takwil itu artinya mentafsiri, mengartikan ternyata tidak tepat, tidak keliru, apa keliru. Kemudian al-ikroh karena dipak, dipaksa. Nah ini al-ja'al al-khoto wa takwil ini tidak berlaku bagi orang semua bisa beralasan seperti itu. Sekarang antum tidak bisa seperti orang-orang Jia menganggap ini salah atau takwil tidak bisa. Tidak bisa. Karena mereka bisa bertanya. Karena mereka sudah tidak hujah kecuali apabila dia itu seorang mustahid. Seorang mustahid yang memang dia punya kapa'ah untuk beristihad. Bukan orang-orang awam yang salah paham, salah begitu masih bisa bertanya. Makanya dahulu Khawarij itu dikafirkan ketika mereka juga beristihad. Mereka juga salah takwil dan seterusnya oleh para sahabat tetap dikafirkan karena mereka sudah tegak hujah atas mereka. Artinya sudah ada Islam dan mereka hidup bersama sahabat. Bisa bertanya kalau tidak tahu. Nah itu itu. Itu nggak bisa diterima. Nah kemudian kita sekarang bicara tentang ahliyah ahliya. Ahliya itu maksudnya kecakapan, kemampuan. Ya kemampuan dalam melakukan sesuatu. Artinya orang ketika balik itu kan sudah sudah mampu melaksanakan perintah Islam. Itu namanya ahlun atau ahliya. Nah ini menurut usul ulama usul fik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ahliyatul ada. Ahliyatul ada takni solahiyatul fardi li tabaro akwaluhu wa afaluhu syar'an itu ahliatul ada artinya mampu melaksanakan perintah mampu melaksanakan tugas yaitu kecakapan seseorang kalau melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu menurut syariat telah dibenarkan artinya dia akan berdampak uh, mengenai hukum gitu loh. Jadi kecakapan seseorang bahwa perbuatan dan ucapannya itu dianggap secara syar'i telah telah benar. Artinya kalau dia melakukan sesuatu, kalau baik dia akan mendapatkan pahala, kalau jahat dia akan mendapatkan hukuman. Itu namanya ahliatul ada. Nah, ini gimana? Saya pahami nggak? agak sulit nih memang kalau mengenai ini karena memang berkaitan dengan usul fik. Iya, jadi tadi itu kan ini kan berkaitan dengan ahliya. Ahliya itu artinya kemampuan kita di ke, ke, kecakapan kita, kepantasan kita, kemampuan kita dalam melaksanakan perintah. Nah, seperti saya umpamanya, saya sudah diperintahkan nggak melaksanakan agama. Sudah, ini saya sudah sudah sudah sudah pantas, sudah mampu ahlul. Artinya kalau saya melakukan sesuatu terkena hukum nggak menurut syariat? Nah, itu yang maksud ahlun. Ya kan artinya perbuatan kita baik itu ucapan maupun kelakuan secara syariat telah dibenarkan. Artinya kalau kita melakukan kebaikan ya menurut syariat akan mendapatkan pahala, kalau kita melakukan kejahatan ya akan mendapatkan hukuman. Itu namanya ahli. Nah, orang e, berbeda dengan bukan ahli. Contohnya anak kecil atau orang gila. Orang gila ketika sholat diterima nggak menurut syariat? Tidak. Nah, ini yang dimaksud. Ahliatul ada artinya kemampuan kita, kecakapan kita dalam melaksanakan tugas. Artinya apa yang kita lakukan secara syar'i telah dibenarkan, telah ditetapkan. Itu namanya ahliatul ada. Ya, seperti itu. Nah, dalam ahliatul ada ini juga ada syaratnya. Harus ada syaratnya. Ya, jadi seseorang agar kemampuannya dalam melaksanakan perintah Allah itu bisa diterima, itu ada syaratnya. Yang pertama harus apa? Harus berakal. Berakal. Makanya kan tadi gitu, kalau orang gila, sholat diterima enggak? Diterima enggak? Enggak. Orang gila kan kalau dia mengeluarkan zakat diterima enggak? Hah? Hah? Diterima kalau mengeluarkan zakat karena zakatnya tidak berkaitan dengan gilanya tapi dengan hartanya. ya kan? itu mau bagaimana debat itu berbeda ini kan berbeda kalau zakat berkaitan dengan hartanya tetap kalau sudah sampai nisabnya oleh walinya dikeluarkan zakatnya kecuali kalau berhubungan dengan kegilaannya seperti sholat yang nggak disuruh sholat ya kan karena dia tadi gila kan syaratnya harus berakal ya kan yang kedua balik dia berakal dia berakal tidak gila tetapi masih anak-anak Enggak, jadi yang dimaksud dikira saya si orang gilanya itu bawa jakat gitu, tapi dijakatkan gitu kan sama keluarganya gitu ya. Enggak, dia punya orang pengusaha. Pengusaha lebih gila gitu kan. Kan hartanya banyak tuh. Iya. Miliaran. Ya artinya tetap harus berikan jakat. Iya yang mengeluarkannya kan bukan yang gilanya, keluarganya kan. Iya kan walinya, orang ya, gila nggak ngerti. Iya, iya. Anak tuh orangnya yang gila itu bawa-bawa jakat. Iya, iya. Ya tadi kan walinya wajib mengeluarkan Iya, ya ya. jadi ada syaratnya juga. Iya. Jadi ahli kecapakan kecakapan kita dalam melaksanakan perintah itu juga ada syaratnya. Yaitu harus berakal, harus balik. Yang kedua wal ikhtiar ya dan juga ikhtiar ini maksudnya ada kemauan dari kita bukan faktor adanya unsur paksaan. Nah ini. Nah ini harus terpenuhi. Nah yang kedua ahliatul wujub. Ahliatul wujub. Ahliatul wujub itu maksudnya adalah solahiyatul fardi li antakuna lahu hukukun wa alaihi wajibatun. Nah itu maksud ahliatul wujub. Ahliatul wujub artinya bahwa orang ketika melakukan sesuatu ya itu akan mendapatkan hak-haknya akan mendapatkan hak-haknya. Jadi ketika ini ber, eh, eh, ahliatul wujub, ahliatul wujub yaitu ya kepantasan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak dia sebagaimana juga dia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya kan begitu kan. Orang ketika mendapatkan hak setelah apa? Menunaikan kewajiban. Hah? Melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Nah, ahliatul apa namanya ahliatul wujud ini untuk anak kecil juga sudah memiliki itu hak bahkan ketika masih di kandungan juga sudah memiliki bayi punya hak nggak dia punya dia harus disurvei apa disuplai nutrisi apa itu itu masih ada anak-anak masih kecil pun dia sudah punya hak untuk dipenuhi hak-hak dia Cuma nanti dia setelah dewasa, setelah balik kan gitu kan, baru dia akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini berterkait dengan kemampuan. Seperti itu. Kenapa terkait dengan ahliya? Karena nanti orang ketika melakukan kekafiran, dia sebutnya tidak cakap. ada kecil umpamanya melempar Al-Quran ke tempat sampah. Nggak kafir, masih kecil. Berbeda dengan antum, murtad. Tangkap sama saya nanti. iya. Eh, begitu murtad dia karena sudah menghina Al-Qur'an. Seperti itu. Mudah itu. Udah, nggak usah ditanya syarat-syaratnya apa, udah jelas ngapain Al-Qur'an dilempar-lempar. Karena syaratnya dia mungkir nanti. Nah, seperti itu ini ada keterkaitannya ya. Wa awaridul ahliya dan penghalang-penghalang dalam kemampuan seseorang melaksanakan Perintah itu adalah berhubungan dengan ahliatul ada. Ahliatul ada. Jadi adanya penghalang-penghalang ya terhadap kemampuan seseorang dalam melaksanakan perintah itu yaitu mengenai masalah perkara-perkara yang kalau dilakukan oleh seorang mukalaf apakah itu berupa ucapan atau perbuatan maka menurut syariat ucapan dan perbuatannya itu telah dibenarkan artinya sudah min, bisa dimintai pertanggung jawaban itu berkaitan dengan itu dalam melaksanakan ahliyatul ada dalam melaksanakan perintah itu itu dilihat mawaninya mawaninya itu itu yang pertama berkaitan dengan uh, ahliyatul al, al ahliyah berkaitan dengan pelakunya yang kedua Mawani ul ahliya fil fi'li al mukabbir sekarang yang kedua berkaitan dengan pekerjaannya nah berkaitan dengan pekerjaannya likaunil fi'li ya ghairu sharihin fil kufri aw dalil asari ghairu qat'iyatud dilalah Nah, jadi ketika perbuatannya itu juga ada mawaninya. Tadi kan mawani pada pada orangnya, pada pelakunya harus dia harus dewasa, harus ini. Karena kalau tidak dewasa, tidak e, balik, tidak adanya paksaan, nanti dia ketika melaksanakan itu dianggap itu sebagai mawani. Nah sekarang mawani pada pekerjaannya, pada perbuatannya. Ya. Jadi ada nanti kalau e, ternyata perbuatannya atau pekerjaannya itu tidak jelas kekafirannya. Artinya pekerjaannya tidak menunjukkan langsung bahwa itu adalah perbuatan yang mengkapirkan. Itu nggak bisa di, dikapirkan gitu loh. Itu sebagai mawani kalau dapat kerjaannya. Artinya nggak jelas, nggak jelas. Seperti tadi umpamanya ada seseorang menghina Bani Hasim, itu nggak bisa dikapirkan. Nggak bisa langsung dikapir ente, nggak bisa karena bisa jadi yang dimaksud dia itu nenek-nenek apa cucu-cucu Bani Hasim yang kapirkan kan ada juga itu itu nggak bisa itu mawani jadi nggak bisa dikafirkan artinya pekerjaannya tidak jelas menunjukkan pada kekafiran atau tidak didukung dengan dalil yang kot'i dalil yang kuat yang menunjukkan kekafiran pada pekerjaan itu nah itu itu harus dilihat dulu artinya pekerjaannya itu tidak didukung dengan kot'i dalil dengan dalil yang kot'i tapi itu hanya dugaan-dugaan saja tidak jelas dalil yang kotih yang menunjukkan kekafirannya itu itu sebagai mawani jadi tidak semua perbuatan bisa dikatakan kafir si pelakunya kalau ternyata ada mawani karena pekerjaan itu tidak menunjukkan kafir secara jelas secara sorry atau tidak didukung dalil yang yang kuat nah kemudian yang yang ketiga ya mawani ul ahliyah itu mawani subut Artinya penghalang-penghalang dalam menetapkan perbuatan yang mengkapirkan secara pribadi. Artinya orang itu bisa enggak ditetapkan sebagai orang yang telah melakukan kekapiran. Nah itu harus ada penetapan. Artinya kalau ada orang dilaporkan ini orang kafir. Nah untuk menetapkan betul tidak orang kafir ini maka si pelapor pun juga harus di periksa apakah dia seorang yang adil maksud adil ini dia orang yang yang biasa-biasa gitu loh orang yang umum tidak pernah tidak bukan orang yang biasa melakukan kebohongan gitu loh yang artinya bisa dipercaya kesaksiannya itu ya kesaksiannya itu bisa diterima kesaksiannya itu nah itu bisa itu juga sebagai mawani artinya kalau ada kejadian laporan ada orang melakukan kekafiran Ternyata ketika didatangkan saksi, saksinya itu nggak bisa diterima karena tidak adil, itu nggak bisa. Karena bisa saja dia bohong, bisa saja dia bohong, bisa saja bisa saja dia saksi palsu, seperti itu. Ya contohnya umpamanya anaknya masih kecil, anak masih kecil umpamanya kayak kemarin itu, kayak kemarin, tapi kayaknya kasusnya berbeda. Jadi ada anak pinjam kaset ke saya ternyata disuruh oleh salafi dia tanya mau pinjam kaset Ana juga yang mau dulu debat dengan Yusuf tapi rupanya dipinjam sama teman yang ada kaset Ana dengan Ustadz Abu mengenai surat penguasa eh, surat ulama kepada penguasa dipinjam rupanya dia minjem anak kecil anaknya Paujan Anak juga oh, kaget oh kamu tahu rumah ya dia tuh cengengesan gitu anaknya gitu loh ya udah karena anak tahu bapaknya sedang ada masalah udah sini masuk anak aja karena jamu dikasih sirup dikasih super mie layaknya orang kayak orang kelaparan gitu loh <laughs> gitu akhirnya dia pinjam setelah duduk-duduk begitu dia juga agak resah nggak resah mungkin gimana akhirnya nak pinjam dia pinjam ternyata mau kemana mau ke sana ya udah nggak apa-apa anak husnudon <laughs> aja waktu itu setelah anak keluar dia ternyata sudah keluar katanya mau main ke sana alasannya nggak jadi padahal sudah sampai coba anak baru belajar dengan salafi selama satu bulan beritikaf sudah berani berbuat bohong karena memang ustadz ustadznya tukang bohong <laughs> itu kata nabi al insan ala dini kholilihi manusia itu tergantung teman sepergaulannya. Coba antum bergaul dengan salafi, jangan lama-lama setahun menjadi kelas pakar bohong. Sebulan udah lah tuh bohong. Dunia, coba aja. Coba kalau nggak saya bohong gitu, praktek coba anak. Coba anak kan betul-betul betul nggak nih anakmu? Jangan lama-lama sebulan saja anak akan bersemedi di sana ini. Antum keluar udah jago, udah melebihi Abdullah bin Ubay bin Salul toba itu anak udah berbuat bohong bohong nah, akhirnya akhirnya saya dua hari kemudian ada nggak enak wah jangan-jangan si Yusuf nih bohong eh ternyata anak begitu ngoling ke jamaah anak yang masih punya hubungan dengan neneknya katanya iya ada kasus si Yusuf itu setelah mengambil kaset itu lagi dari orang salafi yang namanya Abu Hamzah Katanya, so ente telah dikapirkan oleh Ustadz Halawi. Begitu, padahal anak nggak pernah ngomong dengan si Yusuf. Dengan, si Yusufnya ngomong kepada ayahnya itu. Saya, Nek, dikafirkan sama Ustadz Halawi. Begitu, aduh, ini orang kok seperti itu. Jadi, si Salapi ini ingin gitu loh, agar kita ini terkesar takdiri. Padahal kita nggak keberatan, memang takdir ajaran Allah. Kalau memang ente kafir, kenapa beratnya dikafirkan? Nah itu itu akhirnya ditelepon kamu iya saya pinjam rupanya supaya enggak karena kalau orang lain mungkin ketebak anak-anak waktu itu tulus-tulus aja si Yusuf cuma anak ini agak ragu cuma mau mau menuduh yang kurang baik takut nggak bener gitu loh anaknya tenengesan kayak <laughs> itu anak nggak sekolah karena itu kan anaknya Pak Ujan yang sekolahnya diginikan mungkin kalau menurut SMA itu dia nggak satu SMA anaknya itu Gak balik Nah seperti itu. Kalau dengan salafi pasti akan berbuat bohong. Karena bohong itu menurut dalam dalam dalam salafi sudah bagian menjadi akidah. Kalau nggak bohong kayaknya rugi saja. Semuanya gitu. Coba aja antum. Antum masuk begitu pasti akan berbuat bohong, akan menutup-nutupi dan tidak akan pernah merasa adil karena terbiasa berargumentasi dengan hujah-hujah yang bohong. Hujah-hujah yang palsu. Sehingga mereka tidak takut merasa benar. Walaupun sudah keliru, sudah tidak benar diajak kalau kamu bisa mempertahankan tidak pernah berani dengan membagi alasan-alasan kayak orang Kristen agama itu untuk dilaksanakan bukan <laughs> untuk didebatkan. Kalau tidak didebatkan, kenapa kamu masih nyerang orang lain? Maksudnya kamu diam dong, jangan banyak ngomong orang lain mau salah, mau benar. Kamu diam. Tapi kenapa kamu masih menyalahkan orang lain? Berarti kan harus cek juga Islam kamu benar atau tidak. Tapi nggak pernah tahu selesai di situ, antum nanti akan menjadi pecundang. Coba praktekin. Itu Toharo itu berani menyebarkan begini, tapi ditentang untuk debat berbagai alasan takfiri, takporo dan sebagainya. Orang kalau berani justru untuk memberikan kesempatan agar kita tidak ditakdirkan, tunjukkan argumentasi kita. Begitu dong. baik iya. Ya antum kalau ingin sengsara ya masuk situ aja, mesti dorong dulu. <laughs> Nah seperti itu Iwan. Jadi umpamanya itu, jadi ada mawani. Jadi ketika ada berita tentang kekafiran seseorang, maka berita yang disampaikan itu harus dicek penyampainya. Kalau anak kecil umpamanya nggak bisa diterima, karena anak kecil kesaksiannya belum bisa di, diterima. Nah itu contoh-contoh dari mawani-mawani yang ada pada seseorang ketika melakukan kekafiran harus dicek. Jam berapa sekarang udah? Hah? Tiga. Hah? Tiga perempat. Oh, ini sebut lagi asar iya. ini. Ya mungkin ini nanti ini anak mengharap ke antum-antum ini materi penting. Materi penting. Pokoknya orang kalau nggak belajar nggak akan tahu. Antum nggak usah pakai ilmu-ilmu sesat, ilmu pakai ilmu laduni laduni <laughs> nggak ada ilmu laduni nggak perlu datangkan rasul kalau nggak belajar walaupun anaknya kiai tetap aja bego harus belajar karena ini penting karena banyak ustadz-ustadz antum di mana saja antum apa itu ketika apa itu tegak hujah? Itu akan dijawab tegak hujah orang itu sudah hafal, sudah pasti begitu. Karena orang itu ketika mengatakan semacam itu nggak pakai ilmu. Hanya pakai perasaan tegak hujah kan berarti sudah tahu dia hujahnya begini-gini. Bukan. Tegak hujah itu sudah sampainya hujah itu sendiri. Tidak ada hubungan dengan dia paham hujah atau hujah. Tidak ada hubungan. Jadi artinya Islam kalau sudah sampai di Kuningan, orang Kuningan tidak bisa beralasan, saya tidak tahu kalau menyembah kuburan nggak boleh, itu nggak bisa. Walaupun dia nggak tahu menyembah kuburan tidak bisa karena sudah ada Islam di Kuningan, dia menyembah kuburan kafir, kafir. Karena itu merupakan syirik dohir. Nah itu gitu. Jadi diusahakan tetap hadir karena di samping pengajian ini sebulan sekali antum gak masuk sekali udah lama lagi dua bulan ya, usahakan sebelum pada mati belajar gini-ginian dulu <laughs> supaya kita bisa meyakini tauhid kita ini benar dan disampaikan juga kepada keluarga-keluarga yang ini sebab jangan memang ada kesulitan ya terutama keluarga-keluarga yang memang tidak didukung dengan keilmuan tetapi mungkin tidak semua orang bermasalah. Mungkin ada orang yang dengan keluarganya fleksibel, bisa bicara secara terbuka dan lain sebagainya. Maka ini sangat baik untuk disampaikan. Sangat baik untuk disampaikan. Dan anak termasuk seperti itu. Kalau dengan keluarga saya, keluarga yang saya berani menyampaikan apapun. Saat bully kafir kalau noblos. Pokoknya saya mendengar tahun depan ente masih menoblos, ente mati, nggak mungkin saya sholati karena kamu kafir seperti itu gitu. Nah, dia pada oh iya begitu gitu tapi kalau dari keluarga istri sulit sulit karena beberapa masalah, paling-paling melalui istri itu seperti itu di samping juga itu tadi kadang-kadang kalau mendadak mendadak begitu pada tataran ilmu semacam ini agak berat sehingga perlu dibiasakan e, jauh-jauh hari sebelumnya minimal meluruskan tauhid dan akidahnya seperti itu nah, itu ya jadi diusahakan bisa hadir ya. walaupun sebetulnya ada kajian malam tapi untuk daerah-daerah jauh mungkin cukuplah pada waktu pertemuan siang kali ini kita akan menghabiskan materi dua bitu takbir muayyad karena sedang ada ini dan banyak insya Allah ilmu terutama ketika memasuki mengenai masalah uh, pada Muhammad bin Abdul Wahab itu karena pada Muhammad bin Abdul Wahab itu juga syariat Islam sudah tidak berjalan dakwahnya bagaimana, ketegasan beliau bagaimana sehingga akhirnya beliau juga berhasil menegakkan syariat Islam pada zaman di mana di seluruh dunia sudah tidak lagi Islam berjalan. Walaupun akhirnya kemudian juga sudah mulai runtuh, mulai runtuh karena masuknya Togo, Togo sudah berhubungan dengan dunia luar sehingga akhirnya di Saudi juga sudah banyak kesesatan-kesesatan bahkan keburukan keburtadan Nah itu. Eh, mungkin ada pertanyaan baik yang berkaitan dengan ini atau dengan yang lain. Ya Mas Anto, Toto, mas Anto itu. Jahil. Beda kalau jahil itu kalau jahil itu maksudnya buta huruf, buta huruf dengan bodoh beda. Orang bodoh belum tentu buta huruf. Banyak orang bodoh tuh ang, supir angkot juga bodoh ada, tapi dia bisa baca, apalagi kalau bacanya gambar Bung Karno udah jelas. <laughs> Jadi beda. Dan tidak semua buta huruf itu bodoh. Cuma cuma ke, ada kolerasinya walaupun tidak tidak kuat. Jadi orang ketika menjadi buta huruf buta huruf akhirnya orang diperintahkan untuk belajar karena orang ketika buta huruf kan tidak tahu cara membaca, cara menulis. Padahal menulis dan membaca ini sebagai sarana orang untuk mendapatkan ilmu. Seperti itu. Sehingga ketika dia buta huruf itu artinya memang dia tidak bisa menulis. Nah, bila lalu diperintahkanlah untuk belajar agar dia tidak menjadi bodoh. Tetapi sebetulnya orang bodoh tidak selalu tidak tahu tulisan tetap dia tahu tulisan tahu tahu cara membaca dan orang buta huruf juga tidak selalu bodoh. Bahkan buta hurufnya para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri. Justru disitulah kalau Rasulullah memang itu sebagai mujizat dan sebagai perintah dari Allah tidak tahu apa-apa. Tapi dia dengan wahyu yang disampaikannya dia menjadi hebat dan tidak ada tandingannya. Begitu juga para sahabat. Dia alim dengan kekuatan hafalan dan ilmu yang dia terima dari Rasulullah seperti itu. Tapi di sini maksudnya al-jahlu bodoh, maksudnya bodoh itu tidak tahu. Bodoh tidak tahu. Ya tidak tahu. Hah? Bukan artinya bodoh, dia bodoh. Bodoh itu bisa jadi memang bodoh dia bodoh dia tidak punya ilmu tapi ada orang pinter bodoh bodoh berkaitan dengan syariat itu seperti itu kalau idiot itu itu itu mawani. Dia. Sebetulnya bodoh ini juga mawani. Bahkan mawani yang paling ditonjolkan. Bahkan bodoh ini termasuk mawani as-samawiyah. Jadi mawani-mawani yang memang diciptakan oleh Allah. Cuma ketika Allah mengutus Rasul atau mengutus Nabi, ini kemudian berubah menjadi al-mawani al-muktasabah. Artinya penghalang-penghalang yang bisa dihilangkan dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Oleh karena itu bodoh ya itu bukan lagi mawani samawiyah tetapi mawani al-muktasabah. Nah, kemudian bodoh ini sendiri bisa menjadi mawani, bisa tidak. Tergantung pada masalahnya. Kalau dia bodoh, ya, dia bodoh, Kemudian bodohnya pada perkara-perkara yang dohir seperti syirik dohir, kafir dohir, dan perkara-perkara dohir yang lainnya. Dan sudah tegak hujah, maka dia tidak berasa beralasan dengan kebodohannya. Ya sekarang kan Islam sudah menyebar di mana-mana. Bahkan tidak ada satu tempat yang tidak tertebus Islam. Dia tidak bisa beralasan, saya tidak tahu kalau minta kepada Allah itu haram atau musyrik itu nggak bisa karena sudah tegak hujah sudah ada Islam seperti itu kecuali itu tadi ada tiga hal orang karena terisolir dari dakwah memang tidak ada dakwah dia terisolir jauh ke sana tidak ada dakwah atau orang yang baru masuk Islam nah itu itu masih ditolerir seperti itu tapi kalau orang kampung sudah 50 atau 70 tahun memang dia nggak pernah belajar Islam lalu bodoh, lalu dia meminta-minta kepada penghuni alam, dia anggapnya masih ada kekuatan selain Allah, kafir. Kafir dia walaupun rumahnya kayak rumah orai, tetap kafir ular. Jadi tentang kekafiran itu tidak diukur itu berapa banyak itu orang-orang yang musyrik di lereng-lereng gunung di pinggir-pinggir pantai Allah hajar pakai gempa itu kan karena banyak kekafiran-kekafiran itu orang-orang pada zaman jahiliyah itu kan di alam kubur diadab sampai Rasulullah bertanya siapa mereka itu Rasulullah orang-orang yang mati pada zaman jahiliyah diadab Mestinya kalau dia alasannya, oh dia bodoh, tidak tahu apa, nggak boleh dia ada, mau dia bodoh. Ya kan, tapi dia diadab karena sudah datang apa namanya dakwah Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim, tetapi dia tidak mau belajar. Kemudian melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, berarti diadab. Lebih sulit malah cari Islam dengan sekarang pada zaman waktu zaman jahiliyah mencari agama Nabi Ibrahim lebih sulit mana ketimbang orang yang tinggal di kampung yang paling ujung di Kabupaten Kuningan lebih sulit mana? Eh? Yang dulu sulit aja diadab masa yang muda nggak diadab? Rugi dong. Nah seperti itu. Makanya orang-orang Amerika itu akan diadab dengan kekafirannya itu. Nah orang-orang kafir paham gak dengan Al-Quran? Hah? Paham gak dengan Al-Quran? Orang-orang kafir? Paham nggak? Enggak paham. Tapi gara-gara enggak paham apa Allah tidak mengkafirkan mereka? Kan enggak tetap mengkafirkan. Jadi ya urusan tegak hujah dengan paham beda. Al-Quran sudah menyebar, Islam sudah masuk ke Amerika, seluruh antero Amerika. Ya kalau begitu nanti orang kafir beralasan. Wong bapak kamu, ibu kamu muslim aja kamu bego Islam, apalagi saya. Yang ibu kafir, bapak kafir, lingkungan kafir, bagaimana tahu Islam? Kafir. Karena dia kalau mau belajar pasti mendapatkan Islam, tetapi tidak mau belajar dan berpegang dengan kekafirannya, dia kafir. Jadi mahal surga itu nggak yang seperti antum bayangkan. Main dai doa lulu lulu langsung masuk surga surga sih antum tuh dibohongi oleh ustaz ustaz geblak bohong itu di kampung la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah begitu selesai pengajian berduyun-duyun lihat pengajian lihat ini meludat habis lihat meludat ada barang-barang baru dikeluar dulu itu diusapin itu sama lalu debu-debunya diusap-usapkan ke muka yang jelek supaya cantik dikumpul-kumpulin masukin dompet kalau bisnis jadi laku dompet ternyata dompetnya kecopet kalau dagang di sana gimana Hah? kalau dagang pas jualan jualan di sana jualan di bukan jualan di pasar bukan jualan di pasar dan jualan di pasar muludan dan jualan di pasar Iya. Iya, kalau memang sudah nyata kesyirikan sebaiknya jangan jualan. Karena atau begini, jadi itu juga tidak tidak selalu di, dikaitkan karena kalau kita jualan itu memang aslinya kita jualan memanfaatkan momen yang ada kita tidak berhubungan dengan kesyirikan mereka ya enggak lah antum jual di sana juga banyak yang musyrik memang cerbon tanpa mudah enggak ada yang syirik jadi memang harus ada dibedakan antara konteks kita menjual barang memanfaatkan momen karena banyak orang, tidak ada hubungannya dengan menganuk dia musrik atau tidaknya. Karena tidak ada hubungan. Kecuali kita ketika berjualan memang menyediakan barang-barang yang mendukung mendukung kesyirikan. Ya nggak apa-apa ramainya orang. Orang musyrik itu kan hak dia. Kan Bagaimana? itu tidak ikut meramaikan gitu Ustaz. Enggak ya? meramaikan, dia memanfaatkan momen. iya, kan dia nggak memberikan apa dan dia memanfaatkan momen. <laughs> memanfaatkan momen banyak orang kita jualan, jadi tidak terkait dengan syirik mereka, kecuali kita kita mengaitkan gitu loh, menyediakan acara-acara kesyirikan, umpamanya apa atau Umpamanya ketika ada Natalan, umpamanya kita berjualan lampu-lampu yang memang untuk mendukung acara Natalan itu atau jual boneka-boneka uh, apa namanya itu sinterklas umpamanya itu nggak boleh kalau dua jual minuman apa itu mereka minum nggak haram. ada yang seperti itu ulama dan kelihatannya itu juga benar gitu loh jadi uh, Imam Abu Hanifah ketika ada orang kuli bongkar muat di pelabuhan walaupun ini ulama tidak sepakat gitu loh menurut dia itu dia tugasnya kuli bongkar mau dibongkarnya ha, apa namanya arak atau apa dia tugasnya hanya kuli bongkar dan dia hanya kuli dia tidak terlibat dalam urusan itu sehingga dia ya bekerja sebatas kuli bongkar saja. Dia membongkar mendapatkan upah sesuai dengan ini. Walaupun tahu ya Tos ya? Iya, karena dia urusannya kuli bongkar. Lain kalau yang yang umpamanya dilibatkan, artinya kalau kita umpamanya sebagai pensuplai, ini ada pabrik arah, umpamanya kita sebagai pensuplai ke daerah apa ke toko-toko dan sebagainya, itu baru terlibat. Artinya dalam persongkongkolan mewujudkan uh, operasi agar arak ini menyebar. Kalau dia hanya sekedar bongkar tanpa membedakan apa yang dibongkar, sama dengan orang cleaning service. Jadi ketika bekerja di satu bar, itu yang teler, yang membagikan uang terlibat dalam dalam persokokola menghidupkan sistem per, uh, riba termasuk satpamnya karena itu membela tetapi kalau tukang wedangnya itu nggak terbawa karena tukang ledak itu hanya memberikan minum, dia tidak terikat langsung dengan materi itu dimanapun dia bekerja, mau dia bang, mau dia apa ya tugasnya hanya mengatakan wedang gitu loh. Itu dibedakan, ada ulama membedakan tidak terbawa langsung dengan aktivitas riba lain dengan satpam karena dia membantu mengawankan agar ribanya tetap lancar kan dijaga oleh satpam lalu orang yang menyampaikan uang, menerima setoran, ini dan itu terlibat yang itu. Tapi kalau tukang wedang nah, walaupun kerjanya di kantor dia, orang dia tugasnya memberikan wedang, apa kaitannya? Mau orangnya gila, mau orangnya <laughs> nah, seperti itu. Jualan baju-baju bergambar gimana? Apa? Baju-baju bergambar. Baju? Iya, iya. Apa? Jualan baju gambar. Kayak baju anak-anak ya gambar ada gambar Allahnya ya gambar tengkorak gambar gambar baju tengkorak gambar tengkorak gambar banyak orang gambar orang aja orang apa gambarnya tuh gambar apa sebenarnya ya orang. orang Gambar orang gambar apa gambar mental kan band, kayak oh yang itu nggak boleh itu iya, rusak kayak anak-anak Anjila yang jalan itu ada kamar rumah kayak upin dan pin itu gitu. Hah? gambar upin ipin itu loh <laughs> iya nah, jangan yang gitu nanti kalau dia pakai sholat kita melihat gambar dia Tidak iya. ya diusahakan jangan yang begitu gituan itu ya, gambar-gambar seperti itu tidak ya. tidak baik karena dengan digambar di di kaos juga itu akan dikultuskan dalam artian akan dipamerkan seperti itu. Jadi tidak boleh kita kalau memamerkan gambar dipajang umpamanya nih foto keluarga itu nggak boleh kan itu pasti ingin ditonton tapi kalau sekedar foto disimpan untuk sebagai dokumentasi kalau nggak apa-apa tapi kalau dipajang walaupun dia hanya setengah badan jadi hukumnya ya, apalagi gambar togut dan dipajang ya diganti dengan yang halal. Gak usah dipaksain itu atau hukumannya tuh halal apa haram iya sebetulnya jualannya jualannya nggak apa-apa cuma karena ada barang-barang yang ditolak secara sarki yang tidak dibolehkan dijual jangan gambar-gambar kaos-kaos yang gambar-gambar band ya, gambar Iwan Palas ya. Manusia-manusia jahat ditempel-tempelin. <laughs> kecuali mungkin mungkin karena ada untuk pengaruh jihad ada seperti itu jadi lain bedanya itu pengaruhnya lain gitu untuk memberikan sugesti memberikan semangat juang semangat jihad kalau Iwan Palas gambar-gambar band yang setan-setan apa hebatnya jangan walaupun tidak sampai haram makruh itu sesuatu yang dibenci yang tidak baik karena kita ikut menyebarkan gambar-gambar seperti itu Kecuali umpamanya kita menjual barang-barang yang seperti celana pendek apa itu tuh nggak apa-apa karena memang asalnya orang boleh celana pendek sebelum pakai celana panjang kan begitu Cuman itu asalnya itu halal adapun lalu dia pakai celana pendek itu memang salahnya dia tidak pada tempatnya ayo jual kosmetik kosmetik itu halal Artinya ketika nanti syariat Islam jalan juga kita boleh kosmetik karena memang perempuan boleh berkosmetik gitu loh untuk mensuplai apa namanya menganukan suaminya. apa gitu. Suplai kecantikan. Oh Seperti itu. Tetapi kalau dia dipakai disorek solek begini ya jadi haram. Itu jadi barangnya halal tergantung nanti pemakaiannya. Jadi kita menjual pada barangnya bukan pada pemakaiannya itu nanti pemakaiannya diserahkan kepada masing-masing itu jadi dari konteks itunya tidak apa ada tuh teman jamaah kita yang kaya tuh jualan yang gitu-gitu itu tapi dia juga ini juga dia agak disiplin karena ngaji dengan kita dia kan didatangi juga pak oleh parkum parkum itu seperti pon tapi disiapkan apa namanya wanita-wanita penjualnya itu kan tapi kan bukan kayak di toko-toko yang lain dia pakai jilbab pakai jilbab panjang bahkan setelah menjadi istri-istri Iwan Iwan juga langsung pakai sadar cadar itu karena bina itu bagus pendidikan itu jadi menjualnya itunya jadi men, ayah jual pisau boleh tapi kalau untuk nusuk orang ya dia salah sendiri nusuk <laughs> ada tawuran ya tapi memang kalau penekanannya kepada negatifnya itu lebih besar, itu jangan. Itu jangan. Artinya akan mendatangkan kenegatifan lebih besar, jangan. Walaupun itu tergantung orangnya, usahakan jangan. Gitu. Seperti itu. Itu jadi ada melihat seperti itu. Jadi kita mem mem memanfaatkan momen karena banyak orang, bukan terkait mereka apa yang diibadahkan. Karena juga ada orang yang ketika datang ke dan dia tidak melihat adanya kesyirikan, dia hanya jalan-jalan saja. Kan ada yang beli seperti itu. Ada yang jalan-jalan karena kayak pasar kayak pasar malam banyak yang jualan akhirnya dia datang ke tempat maulud dan bukan untuk meminta mengumpulkan kotoran-kotoran yang nempel di benda-benda yang setahun sekali baru dikeluarin. Eh, Ini ada pariwisata beda pariwisata yang Borobudur barang boleh nanti tapi kalau ke Bali apa jangan karena ke Bali kan banyak lihat aurat-aurat itu murah iya. ya pariwisata ya mungkin di pariwisata itu bukan masalah datang kayak saya ceritain tadi tuh datang aja boleh lima tabak di mana? lima tabak kan aja boleh Hah lima tabak datang ke Muludan boleh tidak Ya nggak apa-apa mau beli mauludan. beli martabak. Belanja belanja ah, belanja. Belanja datang aja mendukung gitu. Datangnya enggak. Keramaian itu mendukung. Enggak. Kalau nggak pernah datang pada bubar kan. Enggak, jadi jadi beda, jadi beda. Beda ya, ini juga orang ketika makan nasi tahlilan ya. itu sebetulnya makanannya tidak terkait dengan tahlilannya. Halal. Jadi makanannya itu halal. Khususnya yang tidak berkaitan dengan sembelihan umpamanya ya. Itu tidak tidak terkait walaupun orang ketika beli sekarang karena begini. Orang ketika mabok-mabok kan beli minuman, beli kacang, dia mabok-mabok, dia kan niatnya ingin mabok. Lalu ketika dia pada mabok pada tele, katakanlah pergi. Lalu di situ ada kacang-kacang boleh antum ambil kacangnya dimakan juga? Oh, iya. Hah? Apaan? Enggak maksudnya artinya sudah ditinggali sama dia. Sudah ditinggalkan. Artinya kacangnya itu halal enggak secara kacanya? Iya, nah. Ya begitu. Kecuali kalau kita kita yang terlibat dalam melaksanakan tahlil begitu. Jadi jadi jangan jangan dikaitkan memang ketika beli makanan dalam rangka itu, tetapi makanannya itu sendiri tidak terkait dengan acara itu dengan acara ini. Jadi ketika kita makan makanya boleh makan yang halal di situ. Nah sekarang kalau uang, ya kan, itu kan sama. Tidak terkait dengan haram ininya selama itu uangnya bener ya boleh. Seperti itu. Nah itu yang hal semacam itu sebetulnya perlu dibedakan walaupun orang kadang-kadang agak ini gitu loh. Ya nggak apa-apa jadi tidak terkait, tidak terkait tidak terkait. Bahkan semua juga hampir begitu. Kalau di kita ini memang tidak berjalannya syariat, semua acara kalau begitu ya hampir hampir semuanya kemaksiatan. Kemaksiatan. Kita mau mau belinya, mau belinya saja. Jadi kasus belinya boleh nggak? Bolehnya belum Cuma mungkin kita jangan boleh jangan lama-lama di situ karena banyak banyak perempuan-perempuan yang tidak ini itu saja jadi ketika beliau sudah kita pulang lagi jadi yang dilarang karena kita banyak melihat aurat-aurat bukan karena membelinya kalau sudah membeli ya sama seperti kita diundang dalam hajatan dalam hajatan mungkin kalau datangnya dalam kondisi sepi nggak apa-apa tapi begitu sudah ini kita pulang tidak boleh mendatangi hajatan ketika di hajatan itu banyaknya ya. maksiat-maksiat atau bid'ah-bid'ah seperti itu. Gimana Pak? Bikin Bingkai foto, bikin bingkai foto. Bingkai foto. bingkai presiden. bingkai foto, Iya iya iya. Uh, itu tadi ya tadi sebetulnya mungkin uh, itu memang untuk foto gitu untuk foto ya untuk foto tetapi kan orang ketika menaruh foto itu kan di dalam bingkai ya. itu nanti tergantung orangnya jadi yang perlu diajari adalah orang nanti dalam menyikapi fotonya bukan jual bingkainya artinya foto sendiri boleh ditaruh dalam bingkai tetapi nanti penempatannya seperti apa yang tidak boleh kalau kita ada unsur pengkultusan dipajang supaya kita mengagungkan orang ini karena orang ini kan banyak tuh kan seperti umpamanya ditaruh umpamanya karena bapaknya seorang militer taruh supaya orang ketika ini umpamanya gitu saya nah, kira nggak apa-apa nggak apa-apa asal itu nanti terkait terkait dengan ini dengan dengan penempatan fotonya gitu dengan penempatan fotonya tapi memang bing, karena begini ya karena begini jadi tidak semua bingkai itu untuk foto yang berkaitan dengan gambar orang gitu loh pemandangan juga pemandangan juga untuk kayak kaligrafi apa namanya kaca ya kan kaca untuk meng mengkaca mencermin cermin kemudian gambar Ka'bah apa atau mungkin tulisan Arab walaupun tidak usah besar-besar. Nah, itu kan boleh itu ada. Udah foto ya? Ya iya itu tadi insya Allah sih nggak ini tergantung orang menaruh fotonya. Tapi kalau sambil berusaha kalau ada pekerjaan yang lebih baik daripada itu mungkin berubah saja karena memang orang pada akhirnya ketika beli bingkai beli bingkai walaupun itu tidak langsung itu karena nanti ketika ada orang butuh bingkai bukan untuk itu nanti kesulitan seperti itu ya walaupun ya namanya foto foto orang foto apa itu kan ada yang gede-gede juga kan karena memang kita tidak boleh menganukan foto secara itu gitu loh ya karena akan timbul pengkultusan pembanggaan kepada foto itu seperti itu pemujaan pemujian gitu. Tapi tidak langsung sebetulnya tidak langsung seperti itu. Artinya biasanya bingkai itu untuk menyimpan foto agar foto itu ter ter apa namanya tersimpan baik. Saya punya foto-foto di dalam bingkai tapi ditumpuk nggak dipajang dalam itu nanti kalau butuh umpamanya ada lihat gitu. seperti itu gitu loh karena nanti ada orang yang butuh-butuh bingkai, tapi gara-garanya dipukul rata untuk begitu, akhirnya orang juga kesulitan. Padahal tujuannya bukan untuk memanjang foto. Karena itu umum, kecuali yang berkaitan langsung, berkaitan langsung. Coba apa? Jualan yang berkaitan langsung dengan kekafiran. Hah? Hah? Keramat. Jualan kemenyan, kembang. Kemenyan, kembang. Enggak, kemenyan juga enggak. Enggak. Itu penyalahgunaan aja. <laughs> Kemenyan itu kan wangi-wangian atau ditaruh di situ agar bau kemenyan enak. Cuma karena sering kemenyan itu dipakai untuk minta manggil-manggil jin. Nah begitu kita mencium menyan, oh pasti orang sedang terduri sedang memanggil jinnya ini ya umpamanya jualan gesper yang di dalamnya ada anjing tembak nah, itu yang nggak boleh salib huh? salib jual salib salib salib ya kalung-kalung yang ada salib itu nggak boleh walaupun orang Kristen yang beli karena antum berarti telah ikut mendukung menyediakan sarana keyakinan mereka ya. salib-salib itu nah, ini orang pada pakai salib beli dari antum ada dari sama itu ya tadi ya? ya sama tidak boleh Nah, itu yang langsung-langsung seperti itu tidak boleh atau lampu-lampu yang dipakai untuk acara-acara Christmas atau apa itu nggak boleh. Tapi kalau jual lampunya sendiri yang ini nggak apa-apa. Antum jual roti, tapi kalau sudah rotinya dibuat sebagai sidat plus ya haram. Tapi kalau aslinya roti lalu dipakai dibeli oleh orang Kristen lalu dibuat CD kelas dibuat makan mereka itu hak mereka. Oh, oh iya tat, yang ini tat pohon cemara buat penghijauan gimana tat? Pohon cemara tapi buat penghijauan. Pohon cemara? Iya. Kamu pohon cemara kenapa? Kan itu identik dengan Nasrani kalau pohon cemara. Masa sih? Karena nggak tahu tuh. Pohon Natal tuh. tat yang cemara tuh. Cuman ada yang nanam buat penghijauan. Iya, karena pohon kan aslinya dari Allah. Bukan berkaitan dengan kan <laughs> Iya, kalau niatnya dia sudah seperti itu nggak iya. boleh. Jadi ketika iya. dia iya. menanam pohon itu dalam konteks untuk syiar agama Nasrani sudah nggak boleh. Seperti antum umpamanya bertenak ayam jago Bangkok. Nah, dia aduh <laughs> ayam. Eh, Tapi kalau maksudnya untuk dimakan karena sekarang ada ayam goreng Bangkok khusus ada. Nah, kecuali untuk adu. Enggak, ada yang ya untuk adu enggak boleh. Oh, burung darah untuk adu. Nggak boleh. Karena kita telah menyediakan menyiapkan barang-barang untuk dijadikan aduannya. Tapi kan asal itu kan ciptaan Allah. Selama itu dipakai, umpamanya kan ada orang yang berselera dengan daging bangkok ya boleh nanti gini peternak bangkok khusus khusus untuk dikonsumsi kan begitu ya udah bukan untuk adu kalau untuk adu pasti nggak boleh karena pasti untuk diadu itu lihat dulu karena aset itu ciptaan Allah sama banteng juga kalau nanti sapi juga kalau diadu untuk itu tuh yang kayak di Spanyol itu Mata jadi tergantung nanti arah daripada penyediaan itu kemana kalau bulung darah untuk dipotong seperti yang dijual di pecel lele nggak apa-apa. Tapi kalau bulung darah untuk diaduk kayak orang Madura itu atau orang-orang lain kadang-kadang bawa satu kelinjang itu nggak boleh. Itu zaman Nabi Lut itu ngadu bendera, ngadu apa namanya? Apa namanya? Burung apa burung apa namanya? Burung darah. Itu jadi itu jadi kita harus mendudukan asalnya kemudian linknya kemana jadi bisa ditotalkan seperti itu bandot juga bisa itu lama-lama itu tidak aduh bandot garut itu yang ini sampai kayak gelung ya kalau sebuat gitu gitu nggak boleh tapi kalau bandotnya sih untuk dipotong boleh nah, itu karena itu pasti untuk adu untuk judi nggak boleh ya ya oke okay, ya ya sekian ya, ikhwan yang dapat Anda sampaikan pada kajian mengenai masalah kaidah takbir ya. Kaidah takbir ini perlu dipelajari agar kita juga mengetahui batasan